ذبيبا budak Habasyi yang rambutnya itu seperti kismis yaitu budak negro hitam yang memerintah kamu maka kamu tetap wajib untuk mendengar dan tahan yaitu as-sam'u wa ta'at nah pada kesempatan siang ini kita akan membicarakan dan ini merupakan salah satu di antara pokok dasar manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita pentingnya hal tersebut. Menaati umarok dalam perkara yang ma'ruf merupakan sebuah kewajiban atas setiap muslim. Dasarnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala Ya ayyuhalladzina amanu Allah wa atiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum Nabi billahi wa yawmil akhir Surat An-Nisa ayat 59 Allah Subhanahu wa taala mengatakan wahai orang-orang yang beriman taatilah Allah dan taatilah rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Ulil amri di antara kamu yaitu umar penguasa. Dan jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasulnya, yaitu kembalikanlah kepada Al-Quran dan Sunnah beliau. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Dan banyak lagi hadis-hadis Nabi yang menyebutkan perkara ini. Dan nas-nas hadis tersebut menjelaskan bahwa menaati waliul amri atau umarah dalam perkara yang ma'ruf merupakan kewajiban yang sangat penting. Baik itu kewajiban secara pribadi maupun kolektif dan akan membawa berbagai masalah serta dapat menolak berbagai mafsadat dalam bingkai perkara yang ma'ruf wajib bagi rakyat untuk menaati waliul amri mereka siapapun orang yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki untuk memerintah dan menguasai mereka rakyat tidak boleh menaati penguasa jika mereka diperintah untuk berbuat maksiat. Kalau diperintah untuk berbuat maksiat atau durhaka, maka tidak ada ketaatan kepada siapapun. Akan tetapi, mereka tidak boleh memberontak penguasa karenanya. Sama seperti kedua orang tua. Jika keduanya menyuruh kamu untuk berbuat ataupun menyuruh kamu untuk berbuat syirik, maka fala huma, jangan kamu taati keduanya. Itu ibu bapa. Akan tetapi wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Bergaulah kamu kepada ibu bapamu dengan cara yang ma'ruf. Itu hak orang tua. Nah, di sini dalam kaitan ini ini hak penguasa. Yaitu kita tidak boleh memberontak dan membuat suatu Eh, pemberontakan kepada penguasa karenanya, yaitu karena mereka yang berbuat maksiat. Nah, berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan man ra'a min amirihi syai'an Barang siapa yang melihat sebuah perkara maksiat pada diri pemimpinnya, maka hendaklah faliyaqra ma ya'ti min al-ma'siyah. Ya, man ra'a min amirihi syai'an min maksiatin atau min al-ma'siyah Barang siapa melihat suatu perkara maksiat pada diri pemimpinnya, maka hendaklah ia membenci wal yaqra ma ya'ti min maksiatin hendaklah dia membenci kemaksiatan yang dilakukan oleh penguasa tersebut wala yanzi' wala yanzi'anna yadan min ta'ah akan tapi janganlah ia membangunkan pemimpinnya fa inna man faraqa barang siapa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam melepaskan dirinya dari al-jamaah mata mitatal jahiliyah maka lalu dia mati maka ia mati secara jahiliyah jadi hadis ini menjelaskan kepada kita dua hal penting. Yang pertama adalah kewajiban untuk tetap menaati penguasa serta tidak mengikuti kemaksiatan yang dilakukan oleh mereka. Kalau mereka menyuruh kita untuk berbuat maksiat, maka tidak ada ketaatan kepada penguasa. Namun kita tidak boleh mencabut ketaatan ataupun melepaskan diri dari mereka. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan alal mar'i as-sam'u wa ta'ah. Seorang muslim wajib patuh dan taat yaitu kepada umara fi an-nasyati wal di dalam saat lapang maupun sempit. Ya, dalam saat lapang maupun sempit. Pada perkara yang disukainya fima ahab wa dalam perkara yang disukainya maupun pada saat pada perkara yang dibencinya. Malam yukmar bil maksiat. Selama ia tidak diperintah untuk berbuat maksiat. falat falasam awal toh Jika diperintah untuk berbuat maksiat, maka tidak boleh patuh dan taat. Tidak boleh patuh dan taat. Nah, di sini juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dua hal, yaitu perintah untuk menaati umarah serta tidak mengikuti maksiat yang mereka lakukan, membencinya, yang membenci maksiat yang mereka lakukan. Mereka harus ya, seorang muslim wajib patuh dan taat baik dalam saat lapang maupun dalam saat sempit pada perkara yang disukainya maupun yang tidak disukainya ataupun dibencinya selama ia tidak diperintah untuk berbuat maksiat. Kalau diperintah untuk berbuat maksiat maka fala sam'a wala toha, Tidak ada kepatuhan dan ketaatan di situ. Nah, seorang sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa akan ada penguasa ya akan ada, akan muncul penguasa yang didapati padanya perkara makruh dan perkara mungkar. Maka ia bertanya, "Wahai Rasulullah, apa yang engkau perintahkan kepada kami?" Jika kami melihat dan mendapati penguasa yang pada dirinya ada yang makruh dan ada yang mungkar, maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjawab, Addi ilaihim haqqahum Tunaikanlah kepada mereka hak-hak mereka Wassalullaha haqqakum Dan mintalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala hak-hak kamu Jadi tunaikanlah Addi ilaihim haqqahum Tunaikanlah kepada mereka apa yang menjadi hak mereka Yaitu kewajiban kita terhadap mereka Lalu mintalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala hak-hak kamu Ya kadang-kadang hak seseorang itu tertahan atau ditahan. Maka janganlah hal tersebut membuat dia memberontak dan membangkang kepada penguasanya. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala hak-hak kamu. Nah, ini menunjukkan ikhwanifiddin larangan merampas kekuasaan waliul amri dan larangan memberontak karena pemberontakan terhadap penguasa akan menimbulkan kerusakan yang lebih parah, akan menimbulkan mudarat yang lebih besar, keburukan yang lebih besar dan kejahatan yang tidak akan terkendali. Sehingga stabilitas keamanan akan tergoncang. Hak-hak akan tersia-siakan. Pelaku kejahatan tidak dapat ditindak. Orang-orang tertolimi tidak akan dapat tertolong dan jalur eh, kita katakan keamanan akan kacau. Jadi jelaslah bahwa memberontak kepada penguasa akan menimbulkan kerusakan yang lebih besar daripada menggantinya. Maka dari itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan usikum bittaqwallah wasam'i wa ta'ah. Aku wasiatkan kepada kamu agar selalu bertakwa, patuh dan taat kepada pemimpin Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun walaupun yang memimpin kamu itu adalah seorang budak. Jadi di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan kita untuk takwa kepada Allah karena ini adalah dasar segala sesuatunya. Ketaatan kita kepada selain Allah itu harus dalam bingkai ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq tidak boleh taat kepada makhluk dalam hal berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu may ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Karena sebab siapa saja yang hidup sepeninggalku dia pasti akan melihat perselisihan yang sangat banyak. Nah, demikian juga Rasulullah SAW alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadis Ya, man ata'a amiri faqad ata'ani wa man 'asa amir faqad asani. Barang siapa yang menaati pemimpin, sungguh ia telah menaatiku. Dan barang siapa membangkang kepada pemimpin, berarti ia telah membangkang kepadaku. Ya, menaati pemimpin, menaati nabi. Karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk menaati mereka di dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Ya, membangkang kepada mereka itu berarti membangkang kepada Rasulullah, kepada Nabi. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita untuk membangkang terhadap ya, atau memberontak kepada penguasa. Nah demikian. Dan masih banyak lagi hadis-hadis lain yang menganjurkan kita supaya patuh dan taat. Ya, patuh dan taat. Nabi mengatakan isma wa atif wa in akhadha malak wa wa daraba dhahrak. Patuh dan taatlah meskipun hartamu diambil olehnya dan punggungmu dipukul. Ya, di dalam satu riwayat dikatakan wa in eh, wa in eh, wa in ukhidha maluk wa duriba dhahruk. Meskipun punggungmu eh, hartamu diambil dan punggungmu dipukul. Nah, intinya adalah pemerintah muslim yang berdaulat yang berdaulat yang memang betul-betul berkuasa ada kedaulatannya wajib ditaati dalam bingkai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya wajib ditaati tapi dalam bingkai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika eh, pemerintah menyuruh untuk berbuat maksiat maka la ta'ata la sam'a wa la ta'at. Jangan ditaati. Ya tidak boleh kita menaati. Misalnya dia menyuruh kita untuk melakukan perkara-perkara maksiat ya kepada Allah untuk misalnya meninggalkan sholat atau untuk e, berbuat maksiat, maka kita tidak boleh taat kepada mereka. Ya di dalam perkara-perkara tersebut. Yaitu janganlah lakukan maksiat yang diperintahkan yang itu. Namun dalam perkara yang bukan maksiat hendaklah ditaati. Ya hendaklah ditaati. <clears throat> Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muawiyah, "Man mata walaysa lahu imamun mata mitatan jahiliyah." Barang siapa meninggal dalam keadaan tidak memiliki imam, maka matinya mati jahiliyah. Artinya di satu negeri ataupun di satu tempat pasti ada waliul amri yang berkuasa. Pasti ada. Misalnya di sini pasti ada waliul amri yang berkuasa. Maka barang siapa yang tidak memiliki ataupun tidak uh, uh, kita katakan uh, memiliki imam artinya dia tidak tunduk dan patuh kepada imam ataupun penguasa yang berkuasa di situ maka matinya mati jahiliyah matinya mati jahiliyah itu mati di luar sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya jadi hadis-hadis tersebut menjelaskan bahwa sangat diharamkan ya sangat diharamkan menyempal dari jemaah kaum muslimin atau melakukan pemberontakan terhadap pemimpin penguasa kaum muslimin serta membatalkan bayat yang telah diberikan ya baik itu secara langsung maupun secara aklamasi ya misalnya penguasa negeri ini itu sudah dibayat untuk memimpin negeri ini walaupun dalam masa waktu yang terbatas, artinya dibatasi, tapi dia memiliki eh, hak untuk ditaati di dalam perkara-perkara yang makruh. Nah demikian. Khonifuddin ma'asyiral muslimin. Jadi diharamkan menyempal ataupun melakukan pemberontakan, pembangkangan terhadap penguasa muslim. Namun bagaimana bila kondisinya negeri-negeri kaum muslimin terpecah-pecah menjadi negeri-negeri yang kecil dan memiliki banyak penguasa, lebih dari satu penguasa muslim. Atau penguasa-penguasa yang berdaulat di negeri-negeri kaum muslimin itu memegang kekuasaan tidak melalui prosedur syar'i. Misalnya dengan kekuatan yang dimilikinya dia berkuasa atau pemimpin yang berdaulat tidak memenuhi kriteria syar'i. Itu tidak layak dia tidak memiliki sifat-sifat sebagai seorang pemimpin dan penguasa muslim. Haruskah taat kepada penguasa-penguasa tersebut seperti yang tertera di dalam hadis-hadis yang kita bacakan tadi? Nah, seperti pada sebagian ya masa ya daulah Bani Abbasiyah itu ada khalifahnya itu anak-anak ya karena turun temurun karena kerajaan maka ya suatu ketika negeri Islam itu dipimpin oleh seorang anak, seorang bocah. Ya, nah ini kan tidak memenuhi kriteria sebagai seorang pemimpin dia, anak-anak. Nah, apakah wajib untuk taat ya kepada penguasa-penguasa tersebut? Seperti yang disebutkan di dalam hadis-hadis yang kita bacakan tadi. Ini adalah suatu realita yang tidak bisa kita tolak yaitu bangsa-bangsa kafir, eh, orang-orang kafir telah mencerai beraikan negeri-negeri kaum muslimin sehingga mereka terpecah-pecah menjadi negeri-negeri kecil, negara-negara kecil. Ya dulunya kaum muslimin satu. Tapi kemudian ya kita dipecah belah sehingga akhirnya terbentuklah negara-negara kecil Masing-masing negara berdaulat dan memiliki pemimpin dan penguasa waliul amri yang berdaulat dan sah. Dan ini sebenarnya bukan terjadi sekarang ini saja. Ya dahulu juga negeri-negeri Islam ini terpecah-pecah, masing-masing memiliki penguasa yang berdaulat dan memiliki ke wilayah kekuasaan serta memiliki rakyat. Nah demikian. Sebenarnya eh, realitas seperti ini ya sudah digambarkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Hawalah. Ia mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kelak akan disiagakan beberapa kelompok pasukan. Satu kelompok pasukan di Syam, satu kelompok pasukan di Irak, dan satu kelompok pasukan di Yaman. Maka aku bertanya, berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, buatkanlah pilihan pilihkanlah untukku. Aku bergabung dengan kelompok mana?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Hendaklah engkau mengikuti kelompok pasukan di Syam. Barang siapa yang enggan, hendaklah ia mengikuti pasukan kelompok pasukan di Yaman." dan hendaklah ia meneguk minuman dari mata airnya sebab Allah Subhanahu wa taala telah mencukupi mencukupiku dengan negeri Syam dan penduduknya. Jadi ini menunjukkan ya pasukan-pasukan yang terpecah-pecah ada di Syam, ada di Yaman dan ada di Irak. Ini menunjukkan ya akan muncul penguasa-penguasa yang masing-masing berkuasa dan berdaulat dan memiliki pasukan sendiri-sendiri, pasukan-pasukan yang terpisah-pisah, yang masing-masing pasukan dikendalikan oleh penguasa. Dan pasukan di sini adalah satu simbol kekuatan, bahwa ada kekuatan yang berkuasa di Syam dan mereka memiliki kedaulatan sendiri, punya pasukan. Ada pasukan di Yaman Ya ada kita katakan penguasa yang berdaulat di Yaman dan dia juga memiliki pasukan dan ada penguasa yang berdaulat di Irak dan mereka juga memiliki pasukan. Nah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada Abdullah bin hawalab ketika ia bertanya ya Rasulullah buatkanlah bagiku pilihan maka Nabi mengatakan bergabunglah dengan pasukan yang ada di Syam. Nah demikian yang oleh Muslimin. Rabi'ah mengatakan saya mendengar Abu Idris Al-Khawlani menceritakan hadis ini. Lalu ia mengatakan, barang siapa yang telah dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu, maka ia tidak akan tersia-siakan selama-lamanya. Nah, ini merupakan satu gambaran yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah realita umat Islam, yaitu mereka terpecah belah menjadi negeri-negeri kecil. Dan negeri-negeri kecil itu masing-masing berdiri sendiri dalam mengatur urusan dalam negeri dan luar negeri mereka. Mereka memiliki kedaulatan, mereka memiliki wilayah, dan mereka memiliki seorang penguasa yang berdaulat. Dan tentunya mereka memiliki rakyat, mereka memiliki pasukan ya, yang menjaga wilayah mereka. Nah ini adalah satu kriteria suatu negeri maka wajib bagi kaum muslimin yang ada di dalam negeri itu untuk menaati penguasanya. Asy-Syaukani mengatakan, adapun setelah tersebarnya Islam dan meluasnya daerah kekuasaan Islam dan berjauhannya antara satu wilayah dengan wilayah lain, maka sebagaimana dimaklumi bahwa tiap-tiap wilayah itu dipimpin oleh imam, oleh penguasa atau sultan ya atau sebutan-sebutan lainnya. Demikian pula dengan wilayah-wilayah lainnya. Dan setiap sultan tidak memiliki kuasa untuk memerintah dan melarang di wilayah yang bukan kekuasaannya. Maka ya kekuasaannya terbatas pada wilayah yang dikuasainya. Nah, ini ke, e, e, realita dan kenyataan yang kita lihat di negeri-negeri yang didiami oleh kaum muslimin. Maka bukanlah masalah dengan realita banyaknya imam dan sultan ini. Karena untuk menyatukannya juga dari dulu sampai sekarang belum bisa. Ya, dan belum belum uh, kita katakan belum ada ya satu usaha pun yang dapat untuk menyatukan negeri-negeri Islam ini. Semenjak negeri-negeri ini terpecah-pecah menjadi negeri-negeri yang kecil. Ya, maka ini bukanlah suatu masalah ya dengan realita banyaknya imam dan sultan atau penguasa dan bahwa kekuasaannya dan tiap-tiap sultan ya sesudah dibayar di negeri yang mereka berdaulat maka wajib untuk ditaati oleh masyarakat yang berada di bawah kekuasaannya demikian pula dengan sultan-sultan yang lainnya penguasa-penguasa yang lainnya dan apabila ada pihak-pihak yang berusaha untuk memberontak pada wilayah kekuasaannya maka hukumnya boleh diperangi apabila mereka tidak bertaubat artinya tidak e, kembali kepada ketaatan dan bagi masyarakat yang tidak berada dalam wilayah kekuasaannya tidaklah wajib untuk menaatinya atau masuk dalam wilayah kekuasaannya kecuali ya dia berada di wilayah tersebut nah demikian ya seperti sekarang ini ya negeri-negeri Islam terpecah-pecah menjadi negeri yang kecil ada Malaysia, ada Indonesia, kemudian ada Brunei, masing-masing memiliki penguasa, wilayah, kedaulatan, pemimpin dan rakyatnya. Maka rakyat muslim di Indonesia kewajibannya adalah taat kepada penguasa muslim di di sini, bukan di tempat yang lainnya. Demikian juga di negara-negara Teluk, negara-negara Arab. Banyak kita lihat imarat-imarat ya Kuwait, Qatar, ya wilayah uh, uh, uh, kita katakan uh, Imarat Arabia uh, ya, ya, di, di Imarat, kemudian uh, Yaman sendiri, Oman dan lain sebagainya, Yordania, Suriah, Mesir, nah itu adalah negara-negara kecil, ya negara-negara Islam yang kecil dan masing-masing negara memiliki kekuasaan wilayah imam dan rakyatnya maka eh, bagi masyarakat yang berada di dalam wilayah kekuasaan tersebut wajib untuk taat kepada penguasanya. Nah demikian Ibn Fiddin. Ma'asyarah muslimin rahimani warahmatullahi wabarakatuh. Nah fenomena seperti ini itu disebabkan ya salah satunya adalah tempat yang saling berjauhan. Yaitu semakin meluasnya negeri Islam. Dulu ya negeri-negeri negeri Islam ini dikuasai oleh satu penguasa. Ya, namun lama kelamaan semakin luasnya negeri dan semakin susah untuk dikendalikan, maka terpecah-pecah menjadi satu negeri-negeri yang kecil-kecil tadi. Nah demikian ya, ya. Dan juga berita-berita tentang imam atau sultan wilayah itu barangkali tidak sampai kepada mereka. Ya, karena dulu belum ada alat-alat komunikasi, ya maka ya, orang yang berada di ujung wilayah mungkin tidak tahu bahwasanya yang berpuasa di wilayah itu adalah si fulan misalnya. Nah demikian. Maka karena semakin besarnya wilayah-wilayah tersebut, ya maka ini mendorong ya terjadinya uh, kita katakan pembagian-pembagian wilayah-wilayah kekuasaan. Nah kemudian masing-masing wilayah itu dikuasai oleh imam-imam yang uh, tertentu. Baik. Nah dan ketahuilah bahwa hal ini Eh, karena sangat selaras dengan kaedah e, syar'i, kaedah-kaedah syar'i dan sejalan dengan kandungan-kandungan dalil yang ada ya bahwa ya ketaatan kepada penguasa di satu wilayah itu adalah suatu ketaatan ya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya ya kita menjalankan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam hal ini hiraukan saja kata beliau pendapat-pendapat yang menyelisihinya. Ya karena sesungguhnya perbedaan antara wilayah kekuasaan Islam di masa-masa awal Islam dan kondisi negeri-negeri Islam sekarang ini sangat jelas perbedaannya. Ya, artinya tidak sama. Kondisinya dulu ya sewaktu ya kaum muslimin wilayahnya masih kecil dan dikuasai oleh seorang imam saja, seorang penguasa saja, ya dengan kondisi seperti sekarang ini. Nah demikian ya Pak Nah barang siapa yang mengingkari hal ini berarti ia telah menolak suatu perkara yang sudah jelas, yang sudah dan sudah tidak uh, uh, apa namanya uh, tidak diragukan lagi, ya. dan tidak layak dilawan ya dengan hujah karena ya tidak ada hujah di sini bagi orang-orang yang mengingkari kondisi kaum muslimin pada hari ini seperti ini. Ya. Jadi ya misalnya kita di negeri ini ini negeri yang berdaulat, ada batas-batas wilayahnya, ya ada kedaulatannya, ada pemimpinnya, ada pasukannya yang menjaga keamanan negeri ini. Maka kita di sini harus menerima realita ini bahwa kita adalah bagian dari negeri ini dan wajib taat kepada penguasanya dalam perkara-perkara yang ma'ruf ya tidak boleh taat dalam perkara-perkara maksiat seperti yang kita jelaskan tadi kemudian kita tidak boleh memberontak atau mengadakan suatu pemberontakan mengeluarkan mencabut ketaatan kepada penguasa nah demikian jadi eh, kondisi yang terjadi pada hari ini itu sebenarnya sudah dibicarakan juga oleh para ulama jauh-jauh hari sebelumnya ya nah demikian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan ya bahwa menurut sunnah kaum muslimin harus memiliki satu imam, satu pemimpin, tidak boleh dua. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, bui buya ini ya, wa idza buya khalifatani faqtulu al-akhira minhuma." Barang siapa dibaiat, apabila dibaiat dua pemimpin, dua khalifah, dua penguasa, maka perangilah yang terakhir dari keduanya. Ya, jadi menurut sunnah, kaum muslimin harus memiliki satu imam, sementara yang lain adalah wakil-wakilnya. Seperti di sini, ya satu pemimpin, satu penguasa, yang lainnya itu adalah wakil-wakil di daerah yang disebut ya gubernur ataupun ya wakil atau apapun namanya ya yang mana mereka harus taat kepada satu pemimpin itu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengatakan, labud dalin Nasibin arif. Setiap manusia, setiap kelompok manusia, labud dalin nas. Manusia pasti memiliki pemimpin, pasti ada yang memimpin. Ya tidak mungkin satu negeri banyak manusia di situ tapi tidak ada yang memimpin. Karena kalau tidak ada yang memimpin, maka akan berlaku hukum riba. Di riba saja ada pemimpin, ada namanya raja hutan, kan begitu ya. Itu binatang, ya. Walaupun tidak dipilih, tapi yang kuatnya memang berkuasa dia. Yang kuat dialah yang ber, berkuasa itu di hutan. Nah, apalagi manusia yang beradab, pasti mereka memiliki pemimpin. Nabi mengatakan la buddalin simin arif. Manusia itu pasti punya pemimpin nggak mungkin nggak ada yang mau memimpin. Apalagi sekarang, sekarang ini orang berebut-rebut jadi pemimpin. Ya nggak mungkin nggak ada pemimpin. Ya seperti di negeri ini. Ya. Wal arifu finnar walaupun pemimpin itu adalah seorang ahli nar, itu di neraka dia. Ya bukanlah orang soleh maksudnya. Bukan orang yang baik, bukan orang yang ideal, untuk jadi pemimpin, bukan orang yang soleh. Mungkin orang yang ya kita katakan pelaku maksiat atau orang jahil atau yang lainnya. Nah, tapi so, uh, suatu komunitas manusia pastilah mereka akan memiliki pemimpin. Nah demikian. Jadi harus memiliki satu imam. Sebab yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah juga 60 tahun ya uh, uh, satu hari tanpa pemimpin yaitu 60 eh, tahun bersama pemimpin yang zalim itu lebih baik daripada satu hari tanpa pemimpin. Ya, satu hari tanpa pemimpin, tanpa ada yang memimpin. Karena kalau tidak ada yang memimpin, maka akan berlaku berlakulah hukum riba. Siapa yang kuat dia yang yang menang. Masing-masing orang akan berbuat seenaknya karena tidak ada hukum, tidak ada peraturan yang perlu diikuti atau ditaati. Tidak ada ya pemimpin yang harus didengar, maka ini akan terjadi kekacauan yang merata di tengah-tengah manusia. Kalau sekiranya umat keluar dari kekuasaan itu karena pembangkangan sebahagian darinya atau ketidakmampuan memimpin sebahagian lainnya atau sebab-sebab lain sehingga umat memiliki banyak imam ya seperti fenomena yang terjadi maka setiap imam wajib menegakkan hudud dan menaikkan hak-hak manusia. Artinya dia sah sebagai seorang pemimpin. Nah, artinya apabila kenyataan umat Islam memiliki lebih dari satu imam, maka setiap kaum muslimin yang berada dalam satu wilayah tersebut wajib menaati imam yang memerintah pada wilayah itu. Ini juga yang diungkapkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Beliau mengatakan para ulama dari semua madhab sepakat bahwa siapa saja yang menguasai suatu negeri atau wilayah maka status hukumnya sama seperti imam dalam semua aspek kenegaraan. Artinya dia adalah pemimpin yang sah. Ya, nah demikian. Kalau tidak demikian, kata beliau, niscaya tidak akan tegak urusan dunia. Karena umat manusia sudah semenjak dulu semasa sebelum masa Imam Ahmad sampai sekarang ini tidak ada sepakat atas satu imam. Bayangkan, ya, sejak dulu kaum muslimin tidak sepakat atas satu imam. Namun tidak ada seorang ulama pun yang menyebutkan bahwa salah satu dari hukum-hukum kenegaraan tidak berlaku atasnya kecuali atas imam al-a'zam atau imam yang yang yang berkuasa secara ya menyeluruh atau imam besar atau imam yang menguasai semua kaum muslimin yang mana hal itu tidaklah terjadi sekarang ya itu adalah suatu yang tidak terjadi ataupun tidak ada sekarang maka ini adalah pendapat dari uh, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab beliau mengatakan bahwa pemimpin-pemimpin dari negeri-negeri yang menguasai kaum muslimin ini berlaku atasnya hak imam sebagaimana imam yang memerintah kaum muslimin pada masa-masa awal Islam Nah demikian. Jadi coba lihat kalau ada yang mengaitkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ya dengan ya, e, pemikiran pemberontakan, penghalalan darah, penumpahan darah ataupun mengkafirkan kaum muslimin, maka coba lihat apa yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini sebenarnya inilah dia ya yang e, kita katakan yang seharusnya ya diikuti oleh kaum muslimin pada hari ini di negeri mereka. Ya, pendapat yang diungkapkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini. Beliau secara tegas mengatakan bahwa imam, pemimpin, penguasa yang ada sekarang ini haknya sama seperti pemimpin pada masa-masa awal Islam yaitu khalifah. Itu sama haknya dengan khalifah. Ya, yang memimpin negeri ini sama haknya dengan hak seorang khalifah pada masa-masa awal Islam yang wajib untuk as-sam'u wa ta'ah. Nah demikian akan ya, Seperti itulah kenyataan yang berlaku sekarang. Kaum muslimin menduduki beberapa wilayah yang berbeda pemerintahan dan kerajaannya dan masing-masing wilayah memiliki kedaulatan dan kekuasaan yang berdiri sendiri tanpa dicampuri oleh e, negeri lainnya ataupun penguasa lainnya. Maka tidak boleh seseorang mengatakan Aku hanya mau tunduk kepada imam yang besar. Sebelum ada khalifah katanya, sekarang ada kelompok yang nggak mau dia, dia nggak mengakui. Ya pemimpin yang ada sekarang ini adalah khalifah, masih mencari-cari khalifah lagi. Nah ini orang yang jahil, Ibn Ibn. Barang siapa yang hidup di Indonesia, dia masih-masih juga mencari-cari khalifah. Maka sekarang ini dia di bawah kepemimpinan siapa? Atau wali salahu imam. Maka mata mitatan jahiliyah sebagaimana dikatakan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Kalau dia hidup di negeri ini, lalu dia masih mencari-cari khalifah, masih buat seminar mencari ya khalifah. Nah, ini artinya dia belum mengerti. Ya, dia ber, tidak berada di atas manhajus salaf. Dia tidak berada di atas manhaj salafus saleh. Ya. Nah, kepada siapa sekarang dia taat? Ya, karena ada sebagian orang yang seperti itu. Dia katakan apa? Aku tidak mau taat kecuali kepada imam-imam kecil ini. Jadi mereka tidak menganggap bahwasanya penguasa yang berkuasa sekarang itu adalah khalifah bagi mereka. Bahwa mereka secara aklamasi telah berbaikat kepada khalifah ini. Karena sekarang ini tidak mungkin penguasa negeri ini membaikat satu persatu manusia dan itu tidak terjadi. Ya, dulu juga pembaikatan itu hanyalah diwakilkan saja. Gak mungkin 250 orang ribu oh, ribu pula. Juta manusia disalaminya satu persatu. Patah tangannya untuk berbayar ya. Gak selesai. Jadi eh, diwakil eh, dengan perwakilan saja. Maka penduduk negeri ini ketika imam sudah diangkat, imam sudah ditunjuk, maka itu artinya kita sudah berbaikat kepada imam ini penguasa ini dan dia memiliki hak sebagai seorang khalifah penguasa muslim yang dulunya ditaati sebagaimana di awal-awal Islam. Nah, demikian yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di sini. Maka ini jelas kesalahan yang sangat fatal sebagian orang yang mengatakan aku hanya mau tunduk kepada Imam Al-Aqdam, imam yang besar, imam yang menguasai khalifah bagi semua kaum muslimin tidak kepada imam-imam kecil ini, penguasa-penguasa kecil ini. Atau mengatakan imam-imam kecil ini tidak sah dan tidak perlu ditaati. Ya. Nah, ini ikhwan fillah pendapat yang jelas-jelas menyelisihi ijma para ulama dan mengingkari kenyataan yang berlaku. Tidak ada ulama salaf yang mendukung pendapat dan perkataan seperti ini. Maka perlakukanlah Penguasa yang berkuasa sekarang ini sebagaimana khalifah yang berkuasa dulu terhadap kaum muslimin. Ikhwanifiddin ma'asyarah muslimin. Tidak perlu lagi mencari-cari khalifah. Maka Imam Ahmad ketika ditanya, Wahai Imam Ahmad, siapakah itu imam? Imam yang disebutkan dalam banyak hadis. Kita wajib untuk sam'u wa ta'ah, wajib untuk mendengar dan taat. Maka Imam Ahmad mengatakan, menjawab, imam itu adalah apabila orang-orang ini ditanya siapa imam, maka mereka akan menyebut nama yang satu. Satu nama yang disebut, tidak banyak nama. Nah, siapa nama yang disebut itu, itulah dia penguasa, itulah dia imam. Ini kenyataan. Maka orang-orang yang berusaha untuk masih mencari-cari imam-imam lain, masih mencari-cari khalifah lain, di negeri yang sudah berdaulat dan sudah ada penguasanya. Ya, ini artinya dia telah menyempal. Ya, dia telah menyempal dari kaum mus muslimin. Atau sebagian orang yang mengangkat imam-imam yang di bawah tanah katanya. Ya. Nah, bergerak di bawah tanah, punya imam sendiri yang mereka taati. Mereka katakan nggak perlu taat kepada imam ini karena ini imam maksiat katanya. Ya, kita katakan imam mereka lebih maksiat lagi. Jadi imam kok sembunyi-sembunyi kan begitu. Itu kan maksiat pula. Nah demikian Ibn Fiddin ma'asyil muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya. Baik. Atau sebagian kelompok ada yang berimam kepada penguasa yang lain di luar di negeri lain. Ya. Misalnya Syiah. Ya, dia mau mendengar dan taat kepada penguasa yang ada di Iran. Ya, Itulah yang menjadi rujukan mereka. Eh, tidak mengakui pemerintahan atau penguasa yang berkuasa di negeri tempat mereka berada. Ya, karena salah satu di antara agama dari eh, yang diyakini oleh Syiah, hukum Islam itu yang kelima adalah imamah. Imamah di sini maksudnya adalah ketaatan dan ketundukan kepada imam-imam mereka bukan kepada penguasa yang berkuasa di satu negeri. Apalagi yang berkuasa itu adalah seorang pemimpin yang sunni. Ya, demikian ikhwan fillah Al muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya, jadi e, beliau juga mengatakan di sini intinya setiap kaum muslimin harus taat dalam perkara yang ma'ruf kepada waliul amri yang memerintah di negeri tempat mereka tinggal. Walaupun kenyataannya negeri-negeri mereka itu terpisah satu sama lainnya. Demikian pula halnya bila seorang imam berkuasa atas satu negeri dengan kekuatannya. Ya, dia menguasai negeri itu dengan kekuatannya atau dengan cara-cara lainnya yang tidak melalui prosedur syar'i. Misalnya melalui kekuatan bersenjata, kudeta militer atau kesepakatan masyarakat satu wilayah untuk menunjuknya atau dipilih dengan cara yang tidak sesuai dengan syariat, dengan demokrasi misalnya, maka masyarakat negeri itu harus tetap taat dan patuh kepadanya selama ia menyuruh kepada perkara yang mati Karena banyak cara untuk berkuasa. Ada yang berkuasa dengan kekuatan militernya. Ada yang berkuasa ditunjuk oleh rakyat yang ada di wilayah itu. Ada yang turun temurun. Ya. Nah, macam-macam. Imam Ahmad mengatakan, siapa saja yang berpuasa, siapa saja yang berpuasa atas mereka, kaum muslimin, dengan pedangnya, artinya dengan kekuatannya, hingga menjadi khalifah, dan dipanggil dia Amirul Mukminin, maka tidak halal bagi siapapun yang beriman kepada Allah dan hari akhir bermalam tanpa memandangnya sebagai imam. Ya tidak halal bagi siapapun yang beriman kepada Allah dan hari akhir bermalam tanpa memandangnya sebagai imam. Baik orang itu seorang yang saleh maupun orang yang fasik. Ya, nah demikian. Imam Ahmad ber, dalam hal ini berhujah dengan asar dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa ia mengatakan, "Aku salat bermakmum di belakang siapa saja yang berkuasa." Ya, ini perkataan Ibnu Umar. Aku salat bermakmum di belakang siapa saja yang berkuasa. Padahal beliau adalah seorang sahabat Nabi. Yang berkuasa mungkin seorang tabi'i atau bukan sahabat Nabi atau mungkin orang fasik atau orang yang zalim seperti Hajjaj ibn Yusuf. Ya, Abdullah bin Umar salat di belakangnya. Bisa kita bayangkan itu. Seorang Abdullah bin Umar ya sahabat Nabi yang mulia salat bermakmum di belakang penguasa yang zalim karena ia menganggap itulah dia penguasa walaupun dia zalim walaupun dia itu seorang yang fasik demikian Ibn Fidin Ibn Sa'ad meriwayatkan dalam kitab At-Tabaqah dari Zaid bin Aslam bahwa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma pada masa fitnah ya maka siapa saja amir yang berkuasa beliau tetap sholat di belakangnya dan menyerahkan zakat harta kepadanya ia memperlakukannya sebagaimana khalifah. Sebagaimana ayah beliau, Umar. Sebagaimana Abu Bakar, sebagaimana Umar. Ia memandangnya sebagai khalifah, sebagaimana ia taat dulunya kepada Abu Bakar dan dan Umar. Maka kita juga sekarang ini wajib untuk taat kepada penguasa kita. Sebagaimana ketaatan kaum muslimin dahulu di masa-masa awal Islam kepada Abu Bakar dan dan Umar. Nah demikian Fiddin. Walaupun penguasanya tidaklah seperti Abu Bakar dan dan Umar. Hingga ada seorang yang berkata kepada Ali bin Abi Thalib, ya, mengapa sekarang ini Mengapa dulu pada masa Umar tidak ada pemberontakan? Pada masa masamu banyak sekali pemberontakan. Banyak yang memberontak. Banyak yang membangkang. Maka beliau menjawab, karena dulu pada masa Umar, pada masa Abu Bakar dan Umar, rakyatnya seperti kami. Adapun sekarang, pada saat aku berkuasa sekarang, rakyatnya seperti kalian. makanya banyak pemberontakan, banyak pembangkangan. Artinya apa, Ikhwanuddin? Ya begitulah. Allah Subhanahu wa taala memilihkan bagi manusia pemimpin yang cocok dengan keadaan mereka. Maka kalau konsep untuk memperbaiki satu negeri adalah bukan dengan menggonta-ganti pemimpinnya. Bukan masalah, masalah bukan pada pemimpin. Masalah yang ada adalah pada rakyatnya. Pada manusia yang mendiami negeri tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah Subhanahu wa taala tidak akan merubah nasib satu kaum hingga mereka merubah diri mereka dulu, diri mereka sendiri. Jadi perubahan itu harus dari tataran masyarakat. Ya, harus dari masyarakatnya. Harus dari kaum muslimin sendiri. Ya, manusia ini harus berubah. Barulah Allah Subhanahu wa taala merubah nasib mereka. Kalau tidak, Ya maka siapapun yang berkuasa dan memimpin mereka, ya sama saja. Ya kalau rakyatnya seperti ini, ya kan dipimpin masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah Ya, Al-Bukhari meriwayatkan dari Abdullah bin Dinar, ia mengatakan, "Aku menyaksikan Abdullah bin Umar ketika orang-orang sudah menyepakati kepemimpinan Abdul Malik. Beliau menulis, Sesungguhnya aku mengikrarkan ketaatan dan kepatuhan kepada hamba Allah Abdul Malik Amirul Mukminin di atas ketaatan kepada Allah dan Rasulnya sebatas kemampuanku dan sesungguhnya anak-anakku juga mengikrarkan seperti itu juga. Nah ini pernyataan uh, Abdullah bin Umar ketika Abdul Malik diangkat sebagai khalifah. Ya, diangkat sebagai khalifah maka ia berikrar untuk tetap taat dan patuh kepada Abdul Malik Amirul Mukminin. Nah Ibnu Hajar Al Asqalani menjelaskan maksud perkataan tersebut yaitu ketika orang-orang sudah menyepakati kepemimpinan Abdul Malik ya maksudnya adalah Ibnu Marwan Ibn Hakam Abdul Malik Ibn Marwan Ibn Hakam yang dimaksud kesepakatan di sini adalah kesatuan kalimat yang sebelumnya terpecah Sebelumnya ada dua pemimpin yang berkuasa di negeri kaum muslimin. Kedua-duanya sama-sama mengklaim dirinya sebagai khalifah, yaitu Abdul Malik bin Marwan dan Abdullah bin Az-Zubair. Dan selama masa konfrontasi tersebut, Ibnu Umar menolak memberikan bayat kepada Ibnu Zubair maupun kepada Abdul Malik. Jadi dulu ada dua dualisme kepemimpinan. Ya di Mekah itu Abdul, uh, Abdullah bin Zubair di Madinah Abdul Malik ibn Marwan. Nah, ketika masa konfrontasi masih terlibat peperangan antara keduanya, ya. Ibnu Umar tidak memberikan bayat kepada salah satu dari keduanya. Nah, ketika Abdul Malik berhasil mengambil alih kekuasaan dan kepemimpinan, ya, ia mengambil alih kekuasaan dan kepemimpinan telah dipegangnya, maka Ibnu Umar pun memberikan bayat kepadanya memang membaik membaikat kepada Abdul Malik ibn Marwan. Padahal kalau kita lihat antara Abdul Malik dengan Abdullah bin Zubair, ya dari sisi keutamaannya, ya tentunya jauh lebih tinggi keutamaan Abdullah ibn Zubair. Akan tapi di sini eh, Abdullah ibn Umar melihat siapakah yang berpuasa, siapakah yang memiliki kekuatan untuk berpuasa, yang menjadi penguasa. Maka ketika Abdul Malik berhasil mengambil alih kekuasaan dan kepemimpinan telah dipegangnya, maka Ibnu Umar pun membaiat Abdul Malik Ibn Marwan. Ya demikian pula Ibnu Umar menahan baiatnya kepada Ali atau Muawiyah ketika masih terjadi perselisihan antara keduanya. Nah, ketika Al Hasan berdamai dengan Muawiyah dan kepemimpinan diserahkan kepada Muawiyah, maka Ibnu Umar membaiat Muawiyah. Nah, kemudian Ibnu Umar membaikkan ya-, Yazid bin Muawiyah sepeninggal Muawiyah karena kaum muslimin telah sepakat mengangkatnya. Dan ketika terjadi perselisihan antara Ibnu Zubair dan Abdul Malik, Ibnu Umar kembali menahan bayatnya sampai akhirnya kekuasaan dipegang kembali oleh Abdul Malik, maka ia pun memberikan bayat ya kepada uh, Abdul Malik Ibnu Marwan. Demikian ya Pak Nifidin, Ma'asyiral Muslim. Jadi siap, coba lihat siapa yang berkuasa tanpa melihat dia siapa. Ya. Nah, di sini Ibnu Umar tidaklah menggunakan perasaannya. Wah, ini Abdullah bin Zubair, ini Abdul Malik bin Marwan. Ya, berikanlah kepada Abdullah bin Zubair tidak. Dia menunggu siapakah yang memang menjadi penguasa. Barulah ia memberikan baiat kepada penguasa tersebut. Ya ketika, demikian pula ketika terjadi perselisihan antara Muawiyah dengan Ali Tidaklah lantas ya, beliau tentunya seorang sahabat yang berpendapat bahwasanya Ali lebih utama daripada Muawiyah. Ya, dia adalah khalifat ya, khalifah yang namun ketika terjadi perselisihan, Ibnu Umar menahan diri hingga jelas siapa yang berkuasa pada eh, antara keduanya. Nah, demikian yang penting muslimin. Jadi apa yang dilakukan oleh Ibnu Umar ini yaitu membaiat pemimpin yang menang dan berpuasa merupakan perkara yang sudah disepakati oleh para ulama. Ya, jadi menunggu siapa yang menang, siapa yang berpuasa. Ibnu Umar tidak terlibat di dalam pertarungan itu. Beliau tidak ikut berlomba-lomba atau memberikan dukungan kepada salah satu dari kedua pemimpin itu, baik itu Abdul Malik maupun Abdullah bin Zubair, sampai akhirnya siapa yang menang? Yang menang Abdul Malik, ya dibayatlah Abdul Malik. Seperti kita, Salabiyun, siapa yang menang? SBY, ya SBY. Nanti siapa yang menang lagi? Roma Irama, Roma Irama. eh, <laughs> ya, maksudnya begitu. Itu yang dilakukan dulu oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Ia membayar ya, pemimpin yang menang dan berkuasa. Dan tidak ada yang perlu disalahkan dari sikap Abdullah bin Umar. Jalan dikatakan nah, Abdullah bin Umar gimana? Tidak mau memberikan dukungan kepada salah satu dari keduanya yang bertikai itu. Ya. Nah, ketika eh, ada kelompok yang menang baru dia memberikan ketaatan dan baru dia memberikan bayat. Ya seperti itu ikhwan fillah di masa-masa fitnah. Seperti sekarang ini masa-masa fitnah. Bukan kita tidak taat kepada penguasa, kita taat kepada penguasa. Bahkan kita yang berada di depan di dalam masalah ini. Cuma kita tidaklah tidak mau terlibat di dalam perkara-perkara ya yang kita sendiri tahu bahwa itu bukan berasal dari Islam. Bahwa itu hanya membawa murka Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia. Ya. Nah, al bayhaqi telah meriwayatkan di dalam kitab Manaqib Syafi'i dari Harmalah. Ia mengatakan, "Aku mendengar Imam Syafi'i berkata, siapa saja," kata beliau, "yang mengambil alih kekhalifahan dengan pedangnya hingga dia disebut khalifah dan orang-orang menyepakatinya, maka dialah khalifah." Itu dengan pedang. Bisa jadi dengan duit. Iya, dengan duit dia berkuasa. Mungkin dia orang yang sangat kaya kan dia hambur-hamburkan duit sehingga orang orang-orang memilihnya. Orang-orang sepakat untuk mengangkatnya. Maka dialah khalifah. Mau tidak mau, suka tidak suka. Ikhwanifidin mahasyarul muslimin. Ya. Abdullah bin Umar bukanlah ya memilih Abdul Malik untuk menjadi penguasa tidak. Tapi ketika Allah memilihnya dan dia berkuasa, maka Ibnu Umar memberikan bayat kepada Abdul Malik ibn Marwan ya dan meninggalkan Abdullah bin Zubair yang kita tahu bagaimana keutamaan Abdullah bin Zubair beliau adalah bayi pertama yang lahir di dalam Islam itu Abdullah bin Zubair ya seorang sahabat Nabi yang mulia salah satu di antara empat abadilah empat Abdullah salah satunya Abdullah Abdullah bin Zubair nah, demikian putra dari seorang sahabat yang mulia hawari Nabi saw Zubair bin awam. Namun ini masalahnya masalah e, kita katakan kepemimpinan. Ya, yang harus diberikan kepada satu orang, tidak kepada dua dua orang. Kalau ada dua orang yang berebut-rebut, maka tunggu dulu siapa yang menang. Demikian yang manifestin ma'asyiral muslim. Dan ijma ini juga sudah dinyatakan oleh Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari yang mengatakan bahwa para ahli fikih telah sepakat wajibnya menaati sultan yang menang, wajibnya menaati penguasa yang menang dan berkuasa, wajib ikut berjihad bersamanya, menaatinya lebih baik daripada membangkangnya. Karena hal itu dapat mencegah tertumpahnya darah dan dapat menenangkan masyarakat banyak. Artinya akan menjaga stabilitas keamanan di negeri tersebut. Nah demikian yang fiddin ma'asyiral muslimin. Dan ketaatan tadi sebagaimana yang kita sebutkan di dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Walaupun yang memimpin itu adalah seorang yang fasik. Al-Imam Al-Ghazali mengatakan, kalau sekiranya tidak ditemukan sifat warok dan ilmu pada orang yang memegang kekuasaan, misalnya yang menang dan berkuasa itu adalah seorang yang jahil tentang hukum-hukum syariat atau orang fasik, Sementara menyingkirkannya akan menimbulkan fitnah yang tak dapat dibendung, maka kita harus mengakui kepemimpinannya. Nah ini perkataan Al-Imam Al-Ghazali. Nah ini manhaj. Ini adalah pendapat ijma para ulama. Sebagaimana sudah kita bacakan tadi satu persatu para ulama berpendapat seperti ini. Menyalahinya ini berarti menyalahi manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Al-Imam Syatibi mengatakan, Adapun bila telah ditetapkan kepemimpinan dengan pembayatan atau penobatan putra mahkota atas seseorang yang tidak memiliki derajat mustahid, namun kekuatan telah berporos kepadanya, mungkin dia menang. Banyak orang yang suka kepadanya. Begitulah kondisi masyarakat kan begitu. Ya, rakyat juga sudah tunduk kepadanya. Disebabkan pada masa itu tidak ada seorang mustahid pun dari suku Quraisy yang memiliki kriteria kepemimpinan. Yaitu tidak ada orang yang uh, yang layak yang bisa untuk berkuasa. Maka kepemimpinan orang tersebut harus dilanjutkan. Dan jika ditakdirkan munculnya seorang mustahid dari suku Quraisy yang memenuhi kriteria kepemimpinan, namun kaum muslimin akan terhempas dalam fitnah bila ingin melengsarkan kepemimpinan yang awal tadi kondisi bisa menjadi goncang maka tidak boleh melengsarkannya atau menggantikannya bahkan mereka tetap wajib menaatinya dan mengakui kekuasaan dan keabsahan pemimpin kepemimpinannya seperti di Suriah anggaplah Bashar Asad itu Nusairiyah dan Nusairah dikafirkan oleh para ulama tidak lantas serta merta wajib untuk menggantikannya atau menurunkannya tidaklah satu yang daruri darurat penting wajib tidak selama tidak ada kekuatan dan kemampuan untuk menggantikannya, untuk melengsirkannya, Sebagaimana dikatakan di sini, jika ditakdirkan ada yang lebih layak memenuhi kriteria, namun kaum muslimin akan terhempas dalam api fitnah bila ingin melengsirkan pemimpin yang awal, pemimpin yang berkuasa sekarang, ya maka atau kondisi bisa menjadi goncang, maka tidak boleh tidak boleh melengsarkan kekuasaannya atau menggantinya ya karena akan menimbulkan kehancuran sebagaimana yang kita lihat sekarang ini hancur betul-betul hancur nah kondisi eh, eh, bahkan mereka tetap wajib untuk menaatinya dan mengakui kekuasaan dan keabsahan kepemimpinannya suka maupun tidak suka nah kemudian alimah musyadibi membawakan riwayat ya Malik tentang kisah al Ibnu Umar kepada Abdul Malik Ya, kisah pembayaran Ibnu Umar kepada Abdul Malik seperti yang kita ceritakan tadi. Kemudian Asy-Syatibi mengatakan zahir riwayat ini menunjukkan bahwa apabila melengsarkan pemimpin yang tidak sesuai kriteria syar'i dan menggantinya dengan pemimpin yang sesuai kriteria syar'i dikhawatirkan akan menimbulkan fitnah dan kondisi yang tidak baik, maka maslahat menuntut untuk tidak dilengsarkan. Tidaklah di sini Abdul, Abdul, Abdullah bin Umar menggalang kekuatan untuk mendukung Abdullah bin Zubair karena menilai bahwa Abdullah bin Zubair lebih layak daripada Abdul Malik bin Marwan. Siapa Abdul Malik bin Marwan? Dia bukan seorang sahabat. Ya, dia seorang tabi'i jauh kedudukannya dan keutamaannya daripada Abdullah bin Zubair, lebih layak Abdullah bin Zubair. Cuma kalau menggantinya ini akan menimbulkan mudarat, mafsadat, kerusakan, kehancuran yang lebih besar, fitnah bagi kaum muslimin, maka Ibnu Umar tidak melakukan aksi apa-apa. Coba bayangkan, seorang Ibnu Umar tidak melakukan aksi apapun. Ya, tidaklah dikatakan di sini, ya Abdullah bin Umar uh, apa namanya? Uh, Sebelum sekarang bilang penakut, pengecut kan begitu ya. Tidak tidak tidak mau bertindak atau tidak ada aksi dan lain sebagainya. Tidak. Itulah aksinya. Dan itulah sikap yang benar ikhwan fillah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Artinya, meskipun pemimpin itu tidak memenuhi kriteria yang syar'i, misalnya seorang fasik, jahil, ya zalim, kejam, atau lainnya, kaum muslimin yang berada di, di wilayah kekuasaannya itu harus tetap taat kepadanya dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Ya, nah demikian. Jadi ada beberapa kesimpulan yang dapat kita petik dari apa yang kita sampaikan di atas. Yang pertama adalah wajib untuk menaati, wajib hukumnya menaati umara, pemimpin dalam perkara-perkara yang ma'ruf, dalam keadaan suka maupun tidak suka. Yang kedua, tidak boleh menaati pemimpin apabila ia menyuruh kepada yang mungkar. Kita harus sabar. Sebab tidak ada ketaatan dalam rangka maksiat kepada Allah Subhanahu wa Yang ketiga, realita terpecah-pecahnya negeri-negeri kaum muslimin dan munculnya banyak umara itu merupakan sebuah realita yang sudah dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah dibicarakan oleh para ulama. Ya, nah demikian. Artinya para ulama juga sudah tahu dan mereka tidaklah menganggap ini satu realita yang ya apa namanya yang ya, perlu disikapi ya dengan sebagaimana sebagian orang ya menunggu sampai munculnya satu khalifah yang memimpin semua kaum muslimin. Ya, kayaknya itu mimpi di siang bolong. Dulu aja nggak bisa, apalagi sekarang yang masing-masing negeri sudah memiliki kekuasaan dan tempatnya juga berjauhan. Jadi sangat tidak mungkin dan itu tidak realistis. Nah kemudian yang keempat, kaum muslimin wajib menaati dan mematuhi pemimpin yang memimpin negeri-negeri kaum muslimin itu. Setiap muslim harus taat kepada dan patuh kepada pemimpin yang memimpin negerinya. Yang kelima, siapa saja pemimpin yang berkuasa melalui prosedur apapun dan disepakati kekuasaannya oleh kaum muslimin baik prosedur itu syar'i maupun tidak syar'i tetap harus taat, tetap harus ditaati sebagai pemimpin yang sah. Kedudukannya sama sebagaimana khalifah yang mesti ditaati. Nah, misalnya pemimpin yang berkuasa memiliki kekuatan senjatanya, memiliki kekuatan hingga ia eh, hingga orang-orang itu tunduk di bawah kekuasaannya. Maka kita harus eh, orang-orang eh, itu harus taat kepada pemimpin ini yang berkuasa melalui kekuatan senjata ada kekuatan lainnya. Jadi dengan prosedur apapun dia berkuasa, kita tetap harus sam'awatuh. Sebagaimana dikatakan tadi, menunggu, melihat siapa yang menang, siapa yang berkuasa. Nah dialah yang harus ditaati. Nah apabila pemimpin yang disepakati itu tidak memiliki kriteria, ya pemimpin yang disepakati atau diangkat itu tidak memenuhi kriteria pemimpin menurut syariat. Misalnya ia adalah seorang yang fasik, jahil, zalim, ya tetap harus taat kepadanya. Apabila dengan melengsirkannya akan menimbulkan kerusakan yang lebih besar dan fitnah yang lebih hebat lagi. Dan yang ketujuh, pemberontakan terhadap penguasa yang sah itu hanya akan menimbulkan huru hara dan kerugian bagi kaum muslimin. Demikian yang Seperti di Mesir sudah berkuasa diturunkan dengan orang yang punya kekuatan yang lebih besar. Ya apa boleh buat? Begitulah dia. Itulah yang berlaku. Siapa yang menang? Nah, ya adalah kepadanya. Begitulah kondisinya. Ya, nah demikian seperti yang berlaku sekarang ini di Mesir. Maka dari itu khanifuddin rahimani wa rahimahumullah jami'an kita semua wajib untuk kembali kepada manhaj salaf dalam semua perkara-perkara agama kita, bukan hanya dalam akidah, Ya, khususnya di dalam menyikapi ya penguasa. Ya, di dalam memberikan ketaatan kepada penguasa. Ya, ini juga tetap kita harus mengikuti ya manhaj ahlus sunnah atau manhaj salafus saleh. Ya, melihat bagaimana apa dulu yang dilakukan sikap-sikap yang diambil oleh para ulama-ulama salaf kita, para sahabat tabi'in dan yang lainnya. Nah, demikian saja Ikhwan penting pertemuan kita pada siang ini mudah-mudahan eh, ini bermanfaat dan kita semua dapat mengambil e, faedahnya eh, dan tidak perlu lagi bingung tunggu saja siapa yang menang dialah yang lebih kuasa subhanallah walhamdulillah ya tanya uh, ah, kepada Batil, batil, batil itu batil. Bukan itu maksudnya. Itu itu pendalilan yang dipaksakan dan bukan itu maksud dari dari hadis itu. Ya, bukan itu maksud dari hadis itu. Penguasa itu, penguasa yang ada di Syam, penguasa yang ada di Yaman, penguasa yang ada di Irak. Bukan kelompok-kelompok sempalan yang menyempal, kelompok-kelompok kecil itu sempalan itu Medianya menyebut mereka pemberontak dan akhirnya saling memakan satu sama lainnya, hancur, lebur, berkeping-keping. Ya. Kemudian ini Ya, ikhwan fillah, masyaallah muslimin, Allah memilih pemimpin untuk satu negeri itu melihat keadaan rakyat yang ada di situ, kaum muslimin yang ada di situ. Itu gambarannya sebenarnya. Ya. Dari dulu sampai sekarang ya, dari dulu sampai sekarang Allah Subhanahu wa taala ya menguasakan kepemimpinan satu negeri itu kepada seseorang yang memang cocok dengan kondisi masyarakatnya. Kalau kondisi masyarakatnya seperti ini yang kita lihat pada hari ini, ya, maka kualitas pemimpinnya juga nggak jauh-jauh dari situ. Mau mengharapkan orang seperti Abu Bakar memimpin memimpin negeri ini, nggak akan bisa juga. Taruhlah seorang yang alim, robbani, punya ilmu tinggi, mustahid, didudukkan untuk memimpin negeri ini. Nggak akan mampu juga dia. Ada itu yang coba-coba ikut, kemudian dia jadi pemimpin satu hari saja, kemudian habis eh, itu dia mengundurkan diri. Itu kan artinya memang seperti itu. Jadi ya sebenarnya itu sudah kita sudah dikasih yang terbaik. Sudahlah, terima saja. Banyak-banyak doa, mudah-mudahan apa kata para ulama? Seandainya ada satu doa yang makbul, maka itu akan aku berikan untuk siapa? Penguasa. Karena dengan baiknya penguasa akan baik semuanya. Nah demikian. Jadi kalau ada doa yang makbul, kita merasa orang yang makbul doanya, ya doakanlah agar yang memimpin negeri ini adalah orang yang baik, orang yang soleh, ya kan? Nah, Ustaz bagaimana ini ada pertanyaan senada Bagaimana seandainya Kepemimpinan jatuh ke tangan orang kafir dan Nasrani Bagaimana sikap kaum muslimin yang seharusnya Ya Seandainya Seandainya Mudah-mudahan kita terjadi ya. Seandainya seandainya tidak terjadi. Namanya juga masih seandainya. Gak usah berandai-andai ya, ya. Ya, dari dulu juga banyak juga isu-isu yang mengatakan bahwa nanti akan tapi sekarang pun juga yang berkuasa tetap muslim. Kalaulah orang kafir berkuasa itu karena maksiat yang kita lakukan. Oh, orang bilang Nigeria, Nigeria penguasanya, ya itu karena mereka beriman kepada demokrasi. Akhirnya jadi kayak gitu. Coba tidak, kan aman. Ya coba udahlah, Raja Jawa yang memimpin Indonesia kan gitu, selesai. Gak perlu apa namanya. <laughs> ya dulu Indonesia juga kerajaan kok. Majapahit. Ya tunggu sajalah siapa yang menang. dijelaskan apakah juga berlaku untuk pemimpin-pemimpin kecil seperti pemimpin perusahaan. Bukan, ini perusahaan ini kan bukan negara. Ini dunia perusahaannya perusahaan <laughs> lain. Besoklah kita bahas tentang kewajiban hak, kewajiban dan hak majikan dan uh, buruh karyawan. Apabila satu negeri dipimpin oleh pemimpin yang tidak melaksanakan hukum Islam dalam mengatur kehidupan bernegara, apakah harus tetap taat kepada pemimpin tersebut? Iya, tetap harus taat kepada pemimpin itu dan dia juga disebut waliul amri. Iya, dia disebut ulil amri. Dia disebut amirul mukminin, dia disebut penguasa. Demikian yang saya Masya Allah Muslim. Dan kita tetap wajib taat dan patuh kepadanya. Dan tentunya tidak semua perkara yang ada ini tidak sesuai dengan syariat. Kan banyak yang sesuai dengan syariat. Bagaimana dengan fatwa MUI? Golput haram. Iya betul nggak tahu juga. Gitu. Biasanya putih-putih itu kan bagus, golongan putih kan. ya, <laughs> kalau hitam, ya, ilmu hitam itu baru jelek. <laughs> Ini yang putih-putih dan bersih biasanya. <laughs> Ustaz saya ada baca bahwa salah satu parpol ada yang memilihkan memilih calegnya dari pentolan Syiah di Indonesia yang mana ada tulisan bahwa bila parpol tersebut menang maka pentolan Syiah itu akan diangkat menjadi menteri agama. Ya kita lihat aja nanti saya menjadi menteri agama. Banyak-banyaklah berdoa. Karena kekuatan kita nggak ada lain kecuali doa saja. Mau kekuatan apa? Ada duit. Saya tanya dulu, ada duit kita? Hingga punya kekuatan lobby, nggak ada, duit nggak ada. Bukan orang yang mau anjuran-anjuran ikut-ikutan demokrasi kan begitu. Itu juga kita nggak tega. <laughs> Jadi apa yang bisa kita buat? Ya berdoa lah Makanya tadi para ulama mengatakan jika ada satu doa yang makbul, aku berikanlah untuk pemimpin. Mungkin pemimpin kita ya dipilih ya, mungkin lebih baik daripada sebelumnya. Mungkin karena doa kan begitu ya. Nah, dipilihlah orang itu menjadi pemimpin kita. Ya alhamdulillah kan begitu ya. Ya, ya kalaupun tidak ya terlalu ideal tapi lebih baik daripada yang buruk-buruk kan begitu kan. Nah, itu kan mungkin doa. Ya kita doa lah sama-sama supaya kita dikasih pemimpin yang baik. Nah itu dia. Karena kita ini nggak ada apa-apanya, apalagi harus sunnah salafi kecil, ya kan kecil. Bagaimana kalau pemimpin itu memerintahkan kepling? Kepling di sini apa maksudnya? Ya kan tadi sudah kita sebutkan. Kalau dalam perkara yang ma'ruf, ya, pemerintah, penguasa, dan jajarannya wajib ditaati, termasuk kipling. Kan jajarannya itu, turunannya. Ya wajib ditaati. Suruh lapor, lapor. Buat KTP, buat KTP. Ya kan? Kalau kalau yang maksiat maka nggak boleh. Kan tadi sudah disebut, kalau disuruh untuk buat maksiat, jangan. Oh ya, kita disuruh untuk berpecah belah, jangan. Kita disuruh untuk ikut-ikutan acara dangdut, jangan. Kan gitu. Ini disuruh buat bid'ah, jangan. Ya, kita harus punya prinsip juga, tapi kita juga tidak boleh ya memberontak, tetap memberikan kesetiaan nanti. Benarkah saya Utsaimin membolehkan pemilu? Pemilu di mana? Yang betul aja. Eh, enggak, enggak pernah, enggak ada. Di sini ya maksudnya ya. Kalau di tempat lain wallahu a'lam. Karena lain lubuk, lain ikannya. Ya, lain padang, lain belalangnya. Lain negeri, lain hukumnya, lain patuanya. Dan itu juga harus benar tasawurnya terhadap kondisi negeri ini. Baru bisa pas fatwa itu. Kalau tasawurnya jauh berbeda ataupun tidak tepat, maka hukumnya juga menyimpang, melenceng nantinya. Wallahu a'lam Eh, satu kelompok melanggar keputusan pemerintah dalam hal keputusan masuknya Ramadan atau Syawal. Apakah kelompok tersebut disebut, disebut sebagai pembangkang? Ini pembangkangan namanya, walaupun bukan pemberontakan kan begitu. <laughs> Tapi pembangkangan jelas pembangkang. Ya. Dan ini menjatuhkan wibawa pemerintah. Tidak boleh. Wah, ada banyak orang yang melakukan. Jangan ikut orang banyak. Yang ikut orang pula. Jadi mana Fiddin banyak panjang kali. Sudah habis waktu kita. Jadi kita tutuplah dengan satu perkataan dari seorang ulama salaf kita. Ya, Inna lillahi ibadan yuhyi bihimul ibad, eh, ibad wal bilad. Sesungguhnya Allah punya hamba-hamba yang dengan mereka Allah menghidupkan negeri tersebut. Hum ahlus sunnah wal sunnah Ya. Dengan melalui mereka Allah Subhanahu wa taala menjaga hingga murka Allah tidak turun atas satu negeri. Maka pertahankan dakwah salaf tetap beramar ma'ruf nahi munkar, tetap taat wajib uh, tetap uh, patuh dan taat kepada penguasa dalam perkara yang ma'ruf. Kita menjaga tren ini saja itu sudah patent. Mudah-mudahan Allah kasih kita pemimpin yang paten pula. Ini bahasa Medan di paten. Yang mantap, ya kan? Selama ini kan sudah dikasih yang mantap. Mudah-mudahan ya begitu pula. Allah menjaga insya Allah. Mungkin melalui doa orang-orang yang didengar doanya. Ya kan? Allah Nah demikian saja ya Ya, apa yang dapat kita sampaikan walaupun tidak vulgar tapi sudah dapat ditangkap pesannya subhanallah wa bihamdih subhanallah an la ilaha illa anta astaghfiruka Uh, I'll uh, eh, awal sebentar sedikit pengumuman ter terkait donasi konferensi kita. Uh, ini anda dapat dapat apa namanya dari Pak Dafi. Um, sampai saat ini telah terkumpul dana untuk pembebasan tanah uh, masjid yang insya Allah akan kita bangun sebesar ribu ini baru seminggu. Jadi mudah-mudahan sampai empat minggu bisa terkumpul 50 juta Bang ya Bisa jadi lebih mungkin. Uh, jadi terkait dengan masalah uh, ah, pendonasian dananya, antum bisa langsung ke